الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وصدق الله العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والقائل وصدق الله العظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين segala puja bagi Allah yang tak ada yang berkelayakan menerimanya kecuali dia dan daripadanya kami mohonkan salawat dan salam sejahteranya agar disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluarga dan sahabat-sahabat beliau kemudian kami mohon berkat syafaat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar dalam majlis yang bahagia ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah amalan-amalan kita diterima olehnya yang lupa di antara kita disadarkan yang lari dipanggil dan yang masih sesat agar diberi petunjuk sesegera gerak amin ya Rabbal Alamin Ashabul Fadilah para alim ulama yang saya hormati Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Pasuruan Al-Haji Jeliteng Suyoto dan Bapak-Bapak Muspida yang terhormat para asatid yang terhormat para undangan dan para santri yang bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam di seluruh dunia pada bulan Maulid ini mengadakan upacara-upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terkecuali Yafi di dalam bumi Indonesia yang juga hampir di semua tempat mengadakan upacara-upacara seperti ini barangkali kita umat Islam bersepakat atau dapat men menyamakan motif atau niat dan maksud kita umat Islam mengadakan acara-acara peringatan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mensyukuri nikmat Allah yang mentakdirkan kita menjadi umatnya di samping mensyukurinya karena beliau dijadikan nabi kita, nabi terakhir itu. Kedua, menunjukkan rasa terima kasih atas budi yang maha besar yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia khususnya dan kita pada pada umat Islam sedunia dan umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Ketiga, menyegarkan ingatan kita akan manusia panutan dengan membaca riwayat hidup beliau yang penuh keteladanan itu. Keempat, mengenalkan manusia yang menjadi milik umat manusia itu kepada generasi yang sedang hidup di zaman yang kebanyakan manusianya sudah mulai lupa kepada Allah. Jika niat-niat kita itu diterima oleh Allah, maka kita sekarang sudah berada dalam satu upacara ibadah, bukan cuma sekadar memperingati hari kelahiran seorang manusia seperti kita. Masyarul muslimin. Mungkin ada pertanyaan, apakah benar beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu milik umat manusia? Saya jawab, insya Allah tepat dan benar. Marilah kita meninjau lebih dahulu ke sejarah lampau. Kebesaran itu, wahai kaum muslimin, dimulai dengan nama. Seorang lahir, diberi nama. Bayi menjadi besar. Dia berjasa kepada umat manusia. Jasanya dirasakan oleh umat manusia, atau oleh bangsanya, atau oleh suku bangsanya. Baru namanya menjadi tenar. Dan orang seperti itu dianggap orang besar di kalangan umatnya. Kemudian kedua, kita menilai orang ini orang besar dengan jasanya. Apa yang dibawa oleh orang itu kepada umat manusia? Kemudian bagaimana ia berjuang? Dan apa hasil perjuangannya yang beliau bawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah tiga tiga masalah. Akidah tiga pokok permasalahan akidah atau yang dikatakan doktrina kemudian syariat atau hukum yang dikatakan way of life kemudian beliau membawa suatu ajaran persaudaraan umat manusia seluruhnya sehingga beliau lah yang pertama mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa tidak ada seorang Arab harus lebih dimuliakan daripada orang yang bukan Arab Beliau pertama-tama manusia yang mengumpulkan bangsa-bangsa yang berwarna kulitnya. Bertemulah Bilal ibn Rabah, seorang berkulit hitam dari Afrika dan diberi, diberi diserahi jabatan penerangan kalau zaman sekarang yaitu azan dan sebagian daripada acara-acara seperti itu. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, seorang berkulit putih dari Rum dan Salman Al-Farisi seorang dari Persia berkumpul dan mereka berkata semuanya kami ini sama di samping bangsa Arab yang kulit sawo matang beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin bagaimana mereka itu hidup dalam perasaan sama antara sesama manusia kemudian beliau mengajarkan al-nasu sawasiyatun ka asnanil Manusia ini sama, seperti giginya sisir. Tidak ada seorang lebih tinggi dari seorang, kecuali dengan takwanya. Dan takwa itu satu abstrak. Abstrak karena kita tidak bisa di dunia mengetahui siapa di antara kita yang lebih takwa dari yang lain. Siapa di antara kita yang lebih wali dari yang lain. Karenanya kita harus berkejar-kejaran di bidang ini. Dan dengan itu kita akan bahagia semuanya. Ma'asyiral muslimin, ketiga yang dibawa oleh beliau ini dengan cabang-cabangnya apabila difahami dan diamalkan maka akan sempurnalah peradaban manusia ini kemudian kita pergi meninjau tentang nama beliau sallallahu alaihi wasallam biasanya manusia itu lahir baru diberi diberi nama ada pepatah dari seorang hadramut yang mengatakan tidak khuluq semena. Jadi nama itu diberi kepada seorang kalau itu cabang bayi sudah keluar melihat bumi ini baru dicarikan nama dan diberikannya nama. Begitulah kebiasaan umat manusia. Tetapi Nabi yang kita peringati ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lain daripada yang lain. Karena memang dia milik internasional bukan milik suatu nasional seperti Arab. Salah benar orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah milik umat Islam. Dan lebih salah lagi kalau dikatakan beliau adalah milik orang Arab. Dalam kitab yang ditinggalkan kepada kita, kitab standar itu tidak pernah menyebut ya ayuhal Arab, wahai bangsa Arab. Tapi dia sebut, wahai manusia, ya ayuhan nas kemudian di split wahai ayu ya manusia-manusia yang belum beriman dan manusia-manusia yang sudah beriman itu saja ada Al-Quran anda bisa baca Al-Quran dari awal sampai akhirnya anda akan temukan ini sama beliau nama beliau dilahirkan jauh sebelum beliau lahir nama beliau tercantum dalam lembaran-lembaran buku sejarah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya buku-buku suci bahkan jauh sebelum itu pula pembaca buku-buku Brown di India seorang sebelum zaman Nabi Musa alaihissalam tertut dia mimpi bernama mimpi dalam bukunya ditulis bahawa Maharaja Bahush Raja Sindi mimpi didatangi oleh seorang tua yang mengatakan padanya akan dilahirkan di tengah-tengah gurun tandus seorang yang sudah dihitan seorang yang sudah disunat berpengaruh ucapannya banyak mukjizatnya terpelihara ia daripada gangguan dan pukulan atau perlawanan lawan-lawannya <clears throat> ia memakai nama Mahamid saya kutip dari sebuah majalah bernama Kanti nomor Juli tahun 69. Tulisan seorang beragama Hindu bernama Berkash. Selain itu dalam buku suci India Samwida Atarwida dikenal nama Ahmad atau Ahamid. Untuk beliau yang kita peringati hari lahirnya ini. Dalam Bible atau Injil yang kita semua diwajibkan percaya bahwa itu buku yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dalam Injil itu beliau ditulis dengan terjemahan Parakletos Injil yang walaupun sekarang diakui oleh barat sudah tidak otentik tapi kalimat-kalimat dan susunan-susunan kata yang ada dalam fragmen-fragmen Injil telah bisa kita baca sampai sekarang ini. Pertama nama beliau Muhammad. Tapi itu diterjemahkan oleh penterjemah-penterjemah dari Grika dengan nama Parklitos. Seorang penolong yang amat terpuji. Nama Muhammad terpuji. dirobah terjemahan nama Muhammad. Dan ini sebetulnya tidak lumrah. Dalam bahasa kita pun kalau ada nama sebuah kota, misalnya di Batu ada satu desa namanya Kali Putih, itu tidak bisa kita bahasakan dengan lepeng petak. Akan keliru nanti dalam tulisannya. Surabaya, harus ditulis Surabaya. Tidak boleh dibaca Suropringgo dan lain-lainnya. Tapi karena ini tertulis begitu, maka agak kabur sedikit bagi orang-orang Nasoro dewasa itu. Tapi bagaimanapun juga Anda bisa baca dalam Injil Yohanes 14, 15, 16, 17. Jadi pasal 16 ayat 15 16. Kaum Injil mengatakan itu nama Isa. Tapi sebenarnya karena ada ramalan-ramalan yang kira-kira isinya nanti akan ada orang yang akan tetap tinggal bersama kepadamu atau bersamamu untuk selama-lamanya. Bukan Isa, sebab Isa tidak selamanya. Karena ada kata-kata seperti itu, maka sulit untuk kita katakan itu adalah Yesus sendiri. Sebab beliau tidak meramalkan dirinya untuk itu. Ma'asyiral muslimin. Karena itu seorang putra se seorang putra namanya Dahganji dari Persia. Karena membaca itu nama dalam Bible dan kumpul dengan pastor-pastor di Timur Tengah. Beliau pergi mencari nama orang ini. Ditunjuk oleh pastor setelah ia lahir bahwa tempatnya sekarang sudah masuk eh, tempat hijrahnya, hijrahnya di Madinah. Dan begitu beliau melihat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan beberapa ujian yang diberitahu oleh pastor di belakang, di belakang beliau atau guru-guru beliau bahwa ini orang di belakang di pundaknya ini ada tanda, ada to kata orang Jawa sebesar telur burung dara. Dan beliau ada sifatnya tidak menerima dekat, tidak menerima sedekah, tapi sedekah disedekahkan. Kalau hadiah dia terima. Dia catat ini tiga sifat. Pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama beliau mengatakan ya Muhammad saya ada sodakoh Beliau bilang, ya ini panggilkan orang-orang. Suruh makan bersama sodakohmu. Jadi dia bilang betul ini orang tidak terima sodakoh. Kemudian lain kali dia datang dia bilang ini hadiah dari saya ya Rasulullah. Diterima oleh dia. Tinggal yang ketiga yang belum disahkan. Beliau mau melihat ini. Cari jalan bagaimana beliau bisa melihat tapi beliau memakai baju. Akhirnya waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam makam eh, pemakaman jenazah seorang sahabat, itu orang keliling ini, anaknya dah ganji ini keliling, muter-muter mau cari jalan. Rasulullah SAW berhenti sejenak dalam khutbahnya untuk memohonkan ampun kepada yang ditanam ini. Beliau tanya, eh kenapa? Apa engkau mau lihat ini? Itu waktu Salman Al-Farisi seperti gemeter. Dia bilang, tunggu sebentar. Dibukakan dia bilang. Di situ dia bilang, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saat ini dia terima dari guru-guru beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Eh, dari guru-guru Salman, orang-orang pastor. Orang-orang yang baca betul ini, Bible. Ma'asyiral muslimin. Karena girangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena agak kecil hatinya Salman ketika kumpul dengan bangsa Arab dan care-nya Arab. Ditanya ente ini bangsa apa? Salman tidak bisa menjawab. Sebab bangsa Persia waktu itu terkenal sebagai agama beragama majusi. Beliau ditanya bangsa apa? Dia bilang saya sebenarnya bangsa Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab untuk imbangan dia bilang Salman, minna ahlal bait. Salman, dari keluarga kami ahlul bait. Dari keluargaku sendiri. Ma'asyiral muslimin, dan karena pula untuk ingin menyaksikan menyingsingnya fajar bahagia itu, seorang pendeta bersama Bahira yang ber, yang berdiam diri di tengah kurun tandus di Syria, saben-saben meneliti kafilah-kafilah orang Arab yang melewati negeri itu mencari seorang yang namanya sudah dikenal dan tanda-tandanya bisa dipengerti seketika itu dari Injil Nabi Isa alaihissalam. Kemudian karena rindu untuk bersuah muka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pendeta tua seorang Yahudi bernama Ibnul Haiban sambil menyeret kedua kakinya yang sudah berat jalan keliling ke perkampungan-perkampungan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa di sekitar Al-Madinah sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, Ibnul Haiban memesan kaumnya untuk bersiap-siap menyambut agama seorang nabi yang sekarang ini akan segera menuju tempat hijrahnya yaitu kota kita ini. Dan jauh sebelum itu Nabi Allah Dawud alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memperkenalkan nama Muhammad kepada kaumnya dalam wahyu-wahyu yang beliau terima. Walau sekali lagi, walau sudah tidak autentik, tetapi kita masih dapat membacanya. Mazmur 68-72. Nabi Yesaya atau dalam bahasa Arab Asyaya memberita gembirakan kaumnya dengan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panjang lebar. Bacalah kitab Nabi Asyaya pasal 35. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri telah ditugaskan setelah menyampaikan acara eh, akidah dan tauhid, beliau harus menyampaikan berita gembira kepada Bani Israel, suku beliau, bahwa setelah aku akan datang seorang Nabi bernama Ahmad. Dan inilah dalam Al-Quran bi برسول يأتي من ba'di اسمه Ahmad. Kaum Yahudi paling kenal dengan manusia ini. Mereka paling tekun membaca kitab-kitab suci, mengenal betul siapa orang ini dan apa yang akan dibawa dan mengapa tidak ada nabi lagi terakhir nabi lagi setelah beliau kenapa konsep yang dibawa itu merupakan konsep terakhir dari langit ke bumi. Al-Quranul Karim. Nanti sekejap, sedikit akan saya singgung. Saya cuma mohon meminjam, dipinjami telinga saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin. Kalau di dalam Injil ada nama yang terganti dengan Parklitus dan juru selamat, maka dalam Injil Barnaba, Rasul Yesus Injil itu masih ada dan kebetulan saya di, eh, ditakdirkan oleh Allah menerjemahkan Injil itu ke bahasa Indonesia namanya Injil Barnabas dalam Injil Barnabas itu tegas-tegas masih tercantum nama Muhammad padahal Barnabas Injil itu masih di zaman Yesus Kristus alaihissalam dan Barnabas dilarang oleh konsili Nikia tahun 390 oleh para pendeta-pendeta agama agama Nasoro dilarang untuk membacanya ini dianggapnya buku tidak sah tapi itu satu-satunya Injil yang agak dekat dengan Al-Quran sehingga orang yang membaca Injil Barnabas orang yang membaca eh, Al-Quran tidak begitu merasa ada perbedaan jauh dan karenanya banyak ulama meramalkan bahwa antara agama dua ini pasti satu waktu akan ketemu. Setelah unsur-unsur yang tidak asli yang dimasukkan dari sejak zaman Heraclitus yang janji saya akan masuk agama wahai Paulus tapi dengan janji kami punya kebudayaan masukkan di situ. Kalau ini sudah disitir, sudah dikeluarkan dan sekarang para sarjana barat seperti Profesor Bolan dan banyak lagi dokter Shah Ini semuanya mencari mana yang otentik, asli, dan mana yang kemasukan, dan mana. Itu semuanya sekarang sedang mereka sendiri atur. Mudah-mudahan tidak lama kita bisa ketemu dengan dua, dua kitab. Yang satu paling otentik yang belakangan itu, yaitu Al-Quran, dengan saudaranya, yaitu Injil. Dalam arti kata, mereka mengerti benar apa Al-Quran ini. Masyarakat muslimin. Karenanya beliau mencantumkan dalam akidahnya mengimankan kepada semua nabi tidak terkecuali Isa bin Maryam. Cuma kita imankan Yesus sebagai nabi bukan sebagai putra Allah. Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada hubungan antara yang mencipta dengan ciptaannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa manusia bisa bersatu dengan Tuhannya itu teori sebenarnya bisa ditafsirkan maknawiyahnya tidak letterlek kalau saya katakan bisa adanya teori yang mengatakan manunggaling kawulo gusti itu tidak letterlek sebab yang menciptakan kop atau fiat dia tidak bisa manunggal dengan fiat lain so, biologis ada hubungan tapi otaknya itu bisa mengeluarkan satu ide sehingga keluar jadi keluar hasil seperti itu. Jadi kiranya manunggaling kawulo Gusti dalam arti ma'nawiyah rohnya orang ini bisa didekatkan dengan Allah sehingga seperti tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Dan itu menurut ilmu tasawuf topnya takarub. Kalau Anda sudah sudah tidak merasa ada tak tedeng aling-aling antara Anda dengan Allah terkena musibah, tahu bahwa ini dari Allah. Terkena sesuatu, mengerti bahwa ini dia yang menggerakkan. Dapat rezeki, tidak congkak. Berhasil, sukses, tidak sombong membusung dada. Gagal, tidak putus asa. Ini akibat dari suatu yang dekatnya rohnya manusia ini dengan penciptanya yaitu ini dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin Marilah kita sekarang melangkah setapak masih dalam nama. Nama Muhammad sallallahu Apakah nama ini ada hubungan dengan orang yang memakainya? Ini masih bisa dipikirkan. Mengapa suku-suku Arab yang melahirkan dari suku kata Hamidah, Yahmadu, Hamdan, Hamidun, Ahmad, Mahmud kok sepanjang sejarah Arab tidak ada satu orang pun yang terlintas dalam pikirannya akan menamakan anaknya ini Muhammad. Kenapa orang-orang Dahganji dan orang-orang Nasoro dan Yahudi yang mengerti betul bahwa ini nama akan lahir, eh, akan ada seorang lahir. Orang ini merupakan intinya manusia memakai nama Muhammad. Kenapa kok tidak satu orang pun kepingin mengatakan, wah kalau gitu anakku saja. Jangan jauh-jauh. Suku Arab sendiri Mengapa kaum Yahudi, Nasrani, dan agama versi tidak seorang pun yang tidak mengerti nama ini dalam arti kata bahasa mereka dan tidak lantas dipakai nama itu untuk putra-putra mereka. Siapakah gerangan yang akan menanyakan ibunda beliau Aminah radhiyallahu anha atau nenek bayi agung itu yang namanya Abdul Muttalib tentang pemakaian nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak Aminah dan cucu Abdul Muttalib. Apakah kebetulan nama-nama manusia itu? Dan apakah juga kebetulan nama-nama manusia yang mengitari beliau itu juga nama-nama indah dan baik? Kenapa? Kita harus renungkan. Quraisy khususnya, keluarga Abdul Muttalib umumnya berkebiasaan memakai nama men, men, men, memakai atau menamai bayi-bayi mereka itu bergandengan dengan nama-nama arca dan berhala. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdul Uzza, Abdul Wud, Abdul Mana, Abu Lahab, Abdul Harith. Kok lantas mendadak sontak memakai nama Abdullah untuk ayahanda beliau? Abdullah ini kalau ditafsirkan dalam bahasa Indonesia, hamba Allah. Kok tidak hamba Uzza, hamba Lat, seperti mana kebiasaan Abdul Muttalib, kecondongan beliau. Itu anak bungsu. Justru Abdullah inilah yang melahirkan Muhammad SAW. Mengapa nama ibu ibundanya Aminah? Artinya ayam, aman. Kok berlainan dengan perempuan-perempuan Quraisy seperti Al-Khansa, Afro, Sauda. Tetapi ibunya namanya Aminah. Mengapa? Penyusunya bernama Halimah. Halimah ini dari Helm Hilm itu ayam, sabar. Dan Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad Ibn Bakr. Dan Sa'ad itu artinya Su'ud. Su'ud itu bekjo. Apakah semua itu wahai kaum muslimin terjadi secara kebetulan? Ataukah memang perlambangan baik di balik kehidupan manusia terbesar itu? Masyarakat muslimin, marilah kita sekarang masuk dalam inti acara. Manusia yang namanya Muhammad itu telah diutus oleh Allah. Jadi sudah mengalami proses pemeliharaan atau pemeliharaan domba, lalu berdagang sedikit. Sekarang dia sudah sampai 40 tahun dan sekarang menjadi nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahulu kita membayangkan situasi. Di sini kita bisa tahu betapa kebesaran seorang manusia. Dan kenapa kita anggap dia manusia terbesar sehingga seorang Amerika, bukan Muslim, bukan Muslim. Seorang Amerika bernama Michael Hull mengarang satu buku judulnya 100 manusia terbesar dalam sejarah. Meletakkan nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nomor satu. Apa beliau tidak kenal nama-nama yang lain? Apa beliau tidak kenal nama Yesus Kristus? Apa beliau tidak kenal nama Musa ibnu Imran? Apa beliau tidak kenal nama-nama orang-orang besar? George Washington, Abraham Lincoln, dan lain-lainnya. Saya kira beliau lebih tahu daripada kita. Bangsa Indonesia akan pahlawan-pahlawan terbesar di dunia. Tapi beliau mencantumkan nama Muhammad nomor satu. Dan dia tentu tidak akan fanatik. Sebagai seorang ilmuwan harus menggali segala sesuatunya. Betul-betul syarat itu. Antara lain dia Sebut kebesaran seorang ini dengan apa yang dibawa. Ini orang membawa hampir satu buku standar yang nanti Anda semua akan tahu apa isi buku itu. Lebih dulu kita mesti membayangkan situasi dan kondisi sekitar beliau. Seorang penganjur tidak menulis, tidak membaca. Jadi Ummi apa ada di dunia seorang penganjur seorang pemimpin nulis tidak bisa baca tidak bisa dus dengan demikian beliau tidak pernah membaca isi buku-buku yang lama beliau, beliau tidak mungkin baca atar wida bagawat gita tidak bisa juga tidak baca baca Injil tidak bahkan baca Taurat dan sebagainya dan sebagainya tapi ini satu ciri khas dan manusia ini kalau hidup di tengah orang-orang di Jepang di Amerika Serikat atau di Jerman Barat maka orang tidak kagum umat sudah hidup umat sudah seperti menyala tapi hidup di tempat yang masyarakatnya juga buta huruf dilalah negeri itu juga gersak tandus tak ada air tak tidak menyimpan air hujan apalagi air di bawah tanah untuk menyuburkan itu dan tidak menumbuhkan tanaman kemudian masyarakatnya sedang dijajah dari timur oleh Persi, dari barat oleh Rum. Apakah yang Anda dapat bayangkan di Amerika, di, mana industri besar cuma dijaga oleh tiga empat orang buruh? Nangis ya. Nah, kemana buruh saya nanti? Jadi itu sudah tidak praktek, tidak praktis lagi. Dan banyak yang di. Tapi ajaran Al-Quran, tiap tahun, dia tiap sinkron dengan zaman. Dan zaman malah kadang-kadang menyocokkan dirinya dengan dia. Nanti saya akan uh, sebutkan betapa hebatnya itu kitab yang ditinggalkan kepada kita. Hebatnya itu kitab yang ditinggalkan kepada kita. Sehingga kalau kita mempelajari kitab itu 10, 20 tahun barangkali belum sebab harus ada lembaga yang mencak mencakup semua ilmu pengetahuan yang ada. Tidak bisa seorang karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa Quran itu ciptaan Nabi Muhammad SAW, betul-betul orang itu harus dikasihani. Sebab beliau lama-lama akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini Tuhan. Bagaimana seorang buta huruf bicara tentang banyak macam hal yang beliau sendiri tidak pernah belajar. Bagaimana beliau berbicara tentang arsitektur? Bagaimana beliau bicara tentang bendungan-bendungan besar? Bagaimana beliau bicara tentang ombak di tengah gelombang eh, gelombang-gelombang besar di tengah lautan Pasifik misalnya. Dalam Al-Qur'an ini tercantum. Dan karenanya sekarang paling cepat menerima Islam ini adalah sarjana-sarjana barat. Ruje Garudi dan seperti orang-orang yang ahli ahli itu cepat menerima ajaran Islam karena sebenarnya ajaran ini luar biasa tidak diketahui oleh orang-orang Arab dan oleh umat-umat yang lain tidak banyak dipelajari. Masyarakat muslimin, ada satu kapten kapal berhenti di Swiss Kanal, di Swiss. Itu biasanya tiap kapal-kapal lalu di situ berlabuh sebentar dan kapten-kapten itu kalau berlabuh dia turun. Ini belanja, pergi ke pasar, ke pasar dia lihat ada toko buku dia masuk, dia baca dia bilang ini buku dia kelihatan dari jauh The Holy Al-Quran Quran suci. Dia beli itu buku. Dalam hatinya bilang apa gerangan yang akan dibicarakan oleh seorang Arab Baduri ini. Apa isinya? Saya kepingin tahu, saya sering dengar nama ini. Tiba-tiba dia baca di dalam kamarnya, sudah dia. Sekali dia buka ketepaan. Ayat ini terbunyi. Au kawulumatin fi bahrin lujiyin. Yarsahu maujun min faugihi maujun min faugihi sahab وظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها dia berhenti sejenak seperti orang ketenggengan kata orang Surabaya dia baca dia bilang orang yang dadanya tidak berisi iman kepada Allah itu rata-rata seperti orang yang hidup di tengah kegelapan laut besar yang gelombangnya di atas gelombang yang awan yang hujan sehingga kalau dia keluarkan tangannya tidak kelihatan. Kalau dalam bahasa Jawa, peteng dedet. Ini kapten, dia mengatakan bahwa ini suasana gelombang yang sampai berputar dengan kapal itu di tengah, di atas gelombang. Maujun min paugihi maujud, ini tidak pernah dialami orang dan selamat. Kebetulan dia ini mengalami itu dan selamat. Dia bilang ini manusia yang membawa ini kata-kata tidak mungkin dia, kecuali dia sendiri Tuhan. Dan saya umumkan keislaman saya di Al-Azhar. Karena satu ayat, <coughs> tapi tepat pada dirinya. Dan begitulah sebanyak-banyaknya orang yang membaca Al-Quran, mengerti ada yang kena pada dirinya. Ini tadi disebut dia bawa akidah. Akidah itu antara lain iman kepada Allah, Ini tadi disebut dia bawa akidah. Akidah itu antara lain iman kepada Allah, iman pada hari perhitungan. Dan Anda tahu bahwa manusia yang tidak mengimankan kepada hari perhitungan, ya di hari kemudian, plus yang menghitung, yaitu Allah, apa yang seperti andikannya Bupati tadi, ateis, itu orang celaka dan mencelakakan orang lain. Dia hidup itu dalam keadaan mumpung aku si urip. Dia berbuat semua yang dia mau kerjakan. Akhirnya banyak orang seperti begitu bisa tahu lah. antara yang punya kepentingan dengan yang punya kepentingan. Akhirnya nanti orang berbicara dengan logikanya kekuatan, bukan kekuatan logika. Dan buyar ini dunia, naudzubillah. Karena itu dalam ajaran beliau dicantumkan wal bil yaumil akhir iman kepada hari kemudian dan alhamdulillah kita mengimankan hari itu karena itu kita insya Allah akan hati-hati dalam tindak tanduk kita akan ikhlas dalam segala sesuatu yang kita kerjakan Ma'asyiral muslimin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjalankan semua adegan yang terpuji ada yang sama dengan nabi-nabi yang dahulu seperti Nabi Nuh tetapi Nabi Muhammad agak berlainan tentang sikap yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi Nuh ketika dikasih tahu bahwa umatnya sudah tinggal sekian, tidak akan lagi akan masuk agama Nabi Nuh, maka Nabi Nuh minta daripada Allah agar umatnya itu dihancurkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelanjutan dari doanya Nabi Nuh yang dicantumkan dalam Al-Quran, Ya Allah, jangan kau tinggalkan sebatang kara hidup di muka bumi ini berkeliaran. Hancurkan ini semua umat ini, Ya Allah. Sebab kalau kau tinggalkan, mereka akan melahirkan orang yang seperti mereka ini juga. Sudah tutup, sudah pesimis. Maka Allah SWT menurunkan taubat dan taufan itu menghabiskan umat Nabi Nuh. Kemudian kita kembali pada Nabi Muhammad SAW. Beliau diganyang oleh kaumnya. Suku-suku Arab diganyang. Dan klimaksnya adalah waktu beliau ke Taif. Memanggil pada agama Islam orang untuk masuk agama Islam. Beliau dilempari batu kakinya. Sampai berdarah, diludahi. Serban seperti ini diseret sampai lehernya merah. Akhirnya dijungkrakkan sana, syukur akan sini beliau terduduk di bawah di balik satu tembok tembok satu kebun sambil berkata ya Tuhan ya Allah saya mengadukan kelemahanku kekurangan fikiranku dan kehinaanku di sisi manusia anta rabbul Mustabati engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah bantulah aku apa datang malaikat dua yang menjaga gunung dua di Taif mengatakan ya Muhammad bagaimana kiranya kalau dua gunung ini kami jepitkan kepada bangsa Quraisy ini Nabi mengatakan jangan kalau mereka ini sudah ditakdirkan untuk mati kafir maka saya masih memohon barangkali anak-anak turunannya nanti ada yang akan menyembah kepada Allah Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi ja'alni ala uh, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Nabi Sulaiman mengatakan ya Allah Berilah aku satu kerajaan, kemaharaja rajaan yang tidak mungkin ada orang di dunia mempunyai seperti saya. Sehingga kuda-kuda beliau ribuan, cemurut-cemurut walhasil angin dipegang oleh dia, jalannya angin diberikan oleh Allah. Ajin, setan semua dibawa pengaruh beliau. Saudara-saudara Nabi Muhammad SAW dan Yusuf, Yusuf pula alaihissalam, saudara Nabi Muhammad SAW. Ya saudara, saya Beliau berkata, Rabbi ja'alni ala khazainil ardh. Jadikanlah aku ya Allah menjaga khazanah-khazanah bumimu ini. Apa Nabi Muhammad SAW? Doa Nabi Muhammad, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waj'alni fi zumratil masakin wahsyurni fi zumratil masakin. Hidupkanlah aku ya Allah sebagai orang sederhana miskin dan matikan aku sebagai orang miskin dan bangkitkan aku kelak bersama kalangan orang-orang miskin dan du'afa. Karenanya beliau mati tidak meninggalkan apa-apa. Sudah disedekahkan. Bukan tidak ada di tangannya. Tetapi yang ada di tangannya diputar untuk keriluan Allah. Si fakir miskin, si yatim piatu. Sampai pernah beliau khutbah di atas mimbar. Dia bilang, wahai kaum muslimin, yang merasa keberatan hutang datang kepada saya. Saya akan bayar hutangnya. Tapi yang punya pusaka cepat-cepat bagikan itu. Zakatnya umat Islam tidak diterima oleh beliau pun oleh keluarganya jangan. Tapi kalau hadiah dari hati ke hati bisa mereka terima. Masyarakat muslimin supaya tidak mempelajarkan sifat atas loba gitu ya. Tapi perjuangan beliau mencetak kader dari umat yang buta huruf, umat badui tidak tahu lor kidul. Umat yang kadang-kadang membunuh anaknya hidup-hidup. Dicetak oleh beliau dalam tempo 23 tahun. Menjadi statman-statman. Negarawan-negarawan hebat. Dahsyat apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar, Omar, Osman Dan ahli-ahli hukum yang menyadap dari sebuah buku seperti ini kecilnya itu seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, mazhab Ahmad bin Hanbal dan mazhab eh, satunya lagi apa? Eh, Abu Hanifah dari buku ini mereka keluarkan buku yang hampir tidak ada satu permasalahan di dunia yang tidak dibahas. Imam Syafi'i membuat satu dasar, satu risalah yang namanya risalah. Itu basisnya undang-undang sedunia dan sampai sekarang berlaku. Umurnya kita Imam Syafi'i al-Um. Ya, Bagaimana kalau seorang membangun rumah? Rumah itu corongannya kena ke tempat tangga. Itu yang sekarang diatur orang-orang kota-kota Praja dan orang-orang perumahan. Itu oleh Imam Syafi'i 1150 tahun kira-kira. Sudah dibahas. Apa kita tidak gumun? Apa kita tidak merasa heran? Hasil ciptaan manusia yang tadinya kita urus ini. Bermadrasahkan ini dan madrasah ini bukan sembarang madrasah. Ya. Dan madrasah ini tetap membuka dirinya untuk dikoreksi. Tapi sejarah tidak pernah koreksi. Koreksian sejarah adalah datang daripada lawan-lawan Islam yang mencari-cari satu jalan sehingga tidak kena benar masalahnya. Seperti kenapa Islam membenarkan adanya poligami? Islam tidak menganjurkan poligami Apalagi mewajibkan, menganjurkan saja tidak. Tetapi poligami, kawin lebih dari satu, itu ada sebab. Kalau seorang punya istri, sudah punya anak, sudah eh, dikasihi, dicintai, kemudian terjatuh sakit. Apakah itu kanker atau apa, tidak bisa melayani suami. Itu suami tidak boleh, tidak dapat dibenarkan untuk berzina. Tapi dia dibolehkan mengambil satu lagi. Karena ini ada halangan. Jadi karena halangan, seorang suami muslim dibolehkan pendidikannya. Tapi orang yang di mana di Amerika yang hampir free apa namanya free sex eh, free sex itu mereka tidak bicarakan. Sebenarnya itu yang mesti dikoreksi. Jadi itu tidak tepat. Dan ini Quran menantang setiap makhluk untuk membuat seperti ini atau me menyalahkan mana ini? 1400 tahun jalan dia sejarah ini dan dia tetap otentik. Dan tidak ada satu buku yang diamalkan oleh hampir 50 juta kaum muslimin sedunia. Kecuali kitab ini. Dan tidak mudah orang hafalkan ini. <clears throat> Alhamdulillah di Indonesia kian hari kian banyak jumlahatul qurra wal hufaz. Al hufaz kian banyak. Sebab walaupun kita tidak mengerti sementara kita bisa baca dan bacaan kita merupakan ibadah dan ibadah itu ada pahalanya. masyarakat Sekarang saya akan sebentar meninjau segi-segi ilmiah dari Al-Quran. Kurang sempurna kita peringati Nabi Muhammad SAW. Saya kira kalau tidak kita bicarakan segi-segi ilmiah dari buku yang dia tinggalkan ini. Sebab ini penting buat kita. Pertama, dalam Al-Quran ditulis Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq. Anda bisa bayangkan sebuah buku tidak diturunkan dengan nama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله dengan nama Allah dia bilang bacalah mendadak sontak Nabi menerima Jibril dan mengatakan bacalah orangmu dia bilang saya tidak bisa membaca ya Jibril saya engkau tahu saya orang buta huruf dia baca dia bilang bacalah dia bilang lastu biqari atau dalam riwayat lain ma'ana biqari dikeringkat dia. Dia bilang, ikra bismi rabbik. ya khalaq. Karena tadi dia bilang, ikra dia Kita tidak bisa saya baca. Tapi sekarang, waktu Jibril mengatakan, bacalah engkau wahai Muhammad. Bukan dengan kepintaranmu membaca ini. Sekarang kau baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Maka dia baca. lalu satu buku Permulaannya saja ada ikhraq. Lalu dalam ayat keempat itu disebut pena. Alladhi 'allama kolam qalam. 'Allama insana ma ya'lam. Apakah pantas ada umat Islam buta huruf? Apakah ada tempat buat orang buta huruf di tengah-tengah naungan hukum seperti ini? Saya kira betul-betul salah. Kalau umat Islam ada belum bisa baca, tapi pemberantasan berjalan alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada tapi saya sering-sering banyak membaca, melihat atau mendengar orang-orang membaca surat itu maju keliru walaupun alhamdulillah kalau huruf Al-Quran saya kira tidak ada yang buta betul saudara anak-anak itu sering kita ajari uh, kata Qur'an ya untuk bisa membaca huruf Al-Quran kemudian yang kedua sanurihim ayatina fil abang ada ayat yang bunyinya, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di ruang angkasa atau di angkasa raya dan wabi amfusin dan dalam diri mereka sampai mereka meyakini bahwa Allah itu ya, bahwa Allah itu benar bahwa mereka benar sudah ketemu pada kebenaran sekarang ilmu pengetahuan yang waktu membaca ثم استوى إلى السماء وهي دخان Allah menguasai langit dalam keadaan masih berupa asap ini ilmu pengetahuan yang paling modern sekarang mengakui bahwa ini semuanya akan asap padahal Quran sudah seribu bintang-bintang yang besar banget itu asalnya asap ya bintang masih juga terus diciptakan karena sisa asap itu masih ada. Jadi dia menggumpal, lalu menjadi kristal, menjadi bintang. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan langit itu kian luas. Allah berfirman, "Wa inna lamusirun." Kami memperluas langit ini. Jadi bukan bukan berhenti. Bintang-bintang, galaksi-galaksi itu semuanya disebut dalam Al-Qur'an. Ada ayat yang mengatakan wasama'i dzatil buruj galaksi-galaksi itu galaksi kalau anda waktu malam yang terang tidak ada bulan nanti anda masih melihat seperti awan-awan di atas itu bukan awan itu bintang itu miliaran bintang dan itu yang dikatakan buruj ahli-ahli perbintangan daripada orang-orang Islam Alhamdulillah buku-bukunya yang ditinggal yang bangsanya 800 tahun dulu 900 tahun dulu di mana orang-orang barat masih belum menemukan angka zero umat Islamlah yang menemukan angka nol dan karena itu aljabar, ilmu-ilmu apa hisab ilmu hitung dengan rumus itu ditemukan oleh Jabir bin Hayyan dan orang-orang Al-Khwarizmi dan semuanya itu diakui oleh seorang Perancis yang masuk Islam yang bernama Haidar Bamas dia dalam bukunya yang bernama Sumbangan Islam kepada Peradaban the Muslim contribution to civilization itu diakui bahwa ini ini asalnya dari umat Islam tidak bukan dari Barat dari umat Islam Barat melanjutkan meluas meluas seperti ilmu kedokteran tidak ada universitas kedokteran yang tidak kenal Ibn Sina Al Husain Ibn Ali Ibn Sina tidak ada dia yang menciptakan bagaimana teori demam campak atau demam diuri uri demam dan bagaimana mengobati orang yang kena TBC dengan membawa 600 suket eh, rumput lalu itu kambing diperes dikasihkan pada dia dan sembuh dan dia yang menemukan bahwa itu menular dengan takdir Allah ulama-ulama kedokteran ulama-ulama astronomi dan sekarang dalam astronomi Quran masih lebih maju dari ilmu yang sudah dicapai sekarang Justru plus teleskop yang terbesar di dunia di Amerika, di Bukit Mount Palomar di Amerika, yang panjangnya 200, medelainya sudah 5 atau 20 meter, itu diketemukan bintang-bintang yang uh, udaranya, iklimnya seperti di bumi. Dus bisa ditempati oleh manusia. Tapi ilmu pengetahuan berhenti. Apakah sudah ada manusianya apa belum? Berhenti belum bisa memastikan. Sebab dia orang tidak berani memastikan. Al-Quran dalam ayat 29 surat Ash-Shura mengatakan wa min ayatihi khalqus samawat wal ard wa ma batta fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan dari tanda-tanda kekuatan dan kebesaran Allah adalah ciptaan langit-langit dan bumi serta penaburan makhluk-makhluk melata pada keduanya dan ia nanti berhas bersedia dan bisa mengumpulkan semua makhluknya di satu tempat nanti di mahsyar. Jadi Quran seakan-akan sudah memastikan ada makhluk di ruang angkasa. Ilmu pengetahuan yang paling modern mengatakan barangkali bisa dihidupi oleh manusia. Itu pun mudah-mudahan cepat mereka temukan bahwa insya Allah sinkron dengan Al-Quran. Ilmu ilmu pengetahuan sekarang mengakui bahwa bulan itu asalnya menyala, tapi lantas padam. Cuma itu saja. Dan kita kembali kepada ayat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang wajalna sirajan. Eh, Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Sirat itu artinya matahari. Gitu al disebut uh, Munir. Sirajan itu Munir, Munir itu artinya terang, uh, mempunyai ya, terang, tidak gelap. Tapi kalau siraj menyala, kalau ini bulan menyala, maka Allah akan mengatakan waja'ala biha sirajai. Tidak perlu disebut wa Tapi karena bulan tidak menyala, maka disebut satu yang menyala, matahari. Dan dia bilang dalam ayat ini, sengaja Allah memberitahu bahwa yang satunya ini tadinya menyala, tapi saya kami padamkan. Jadi bulan itu dulu, beberapa miliar tahun menyala, kemudian dipadamkan. Ini bisanya kita ketahui dari buku ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu dari ayat Fama hauna ayat al-lail tanda yang memperlihat kamu lihat di waktu malam yaitu bulan kami hapus kami jadikan dia menerima pantulan saja dari matahari ini yang quran jadi ya Muniro terang kemudian manusia tadinya menganggap bahwa e, manusia apabila e, mendaki tinggi, meninggi, meninggi, dia bakal merasa lebih enak bernapas. Betul, saudara-saudara? Sebab kalau kita masuk gua, tidak ada hawa, kita bisa sesak. Tapi kalau kita tinggi, pergi ke tretes, pergi ke gunung, puncak-puncak gunung, hawa lebih fresh, lebih enak kita tarik. Tapi kiranya tidak seterusnya kalau kamu meninggi bisa dapat hawa. Di sini Al-Quran mengatakan digambarkan orang yang kafir naj'al صدره ضيقا harajan ka'annama yas'adu fis sama orang yang kafir itu dadanya sempit dadanya tidak bisa ya sesak begitulah seakan-akan dia naik ke langit jadi seakan-akan naik-naik jadi kalau yang naik langit itu mesti dadanya tidak bisa ya memang betul sekarang ilmu pengetahuan waktu mereka ada keinginan untuk mengharungi ruang angkasa memasang kapsul buat tidak dilepaskan begitu saja kalau manusia dilepaskan begini, mati. Tidak bisa nafas. Sok, sok bayi dan haraj. Ma'asyara muslim. <coughs> tak, tak, tak seorang pun di bumi tadinya, sebelum ayat ini datang, eh, sebelum ayat ini dikenal, mengetahui bahwa gunung-gunung itu mempunyai akar. Yang, mema, yang menahan bumi untuk bergoncang. Sampai Al-Quran turun, wal jibala autada gunung-gunung itu dijadikan sebagaimana cagak dan tiang. Waj'alna fil ardi rawasia antanida bihim. Memang sekarang ditemukan bahwa di bawah lapis, lapisan bumi yang agak keras ada ada yang lunak dan ada pula yang licin. Dan tiap gunung mempunyai semacam akar yang menghunjam di situ. Maksudnya supaya tidak mudah tergoncang oleh gelombang-gelombang macam-macam. Walaupun demikian, pada beberapa, di beberapa tempat, gunung-gunung tidak lagi bisa berhasil kalau Allah memang mau menggempakan buminya itu. Seperti yang terjadi di Meksiko dan beberapa tempat yang lain. Dan dunia mengetahui dari Al-Quran bahwa tanaman itu mengeluarkan benda hijau. Dan benda hijau itulah yang menumbuhkan biji-bijian dan buah-buahan. Yaitu firman Allah dalam surat Al-An'am 99 فأخرجنا به خضرا نخرج منه حبا متراكبا jadi itu diketahui oleh ulama Islam dari Al-Quran dan ini cocok dengan ilmu pengetahuan dan tumbuh-tumbuhan juga ada yang laki ada perempuan berjuduhan sesuai dengan firman Allah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun maha suci Allah yang menjadikan segala-galanya berjudul-juduhan, Ber, apa artinya berjuduh-juduhan? Dari baik yang dari apa yang ditubuhkan oleh bumi dan dari manusia dan dari apa yang mereka belum ketahui. Betul. Tidak ada satu yang tidak berjuduh. Ini hasil daripada negatif dan positif dari ilmu elektro. Positif dan negatif mengeluarkan cahaya. Ini cahaya kita lihat. Manusia ber, ber, berbiak, berkembang karena adanya laki dan perempuan. Tumbuh-tumbuhan juga. Ma'asyiral muslimin. Ya. Ilmu kedokteran mengatakan bahwa sakit itu yang dirasakan sakit oleh manusia ini kulitnya. Nanti antum bisa tahu bagaimana Al-Quran mensinyalir masalah ini. Jadi kalau orang kena jarum suntik, itu jarum suntik masuk pertama kali itu sakit. Tapi kalau sudah di dalam, sudah hilang rasa nyeri. Kalau itu jarum dimasukkan ke dalam, ditinggalkan dalam kulit, tidak berasa sakit. Pada satu saat, saya kemasukan lidi. Masih kecil, masuk lidi, dan lidi itu di dalam. Waktu masuk saya tidak ingat, tapi sakitnya waktu itu keluar darah sedikit, saya pusing. Saya kira lidinya tidak masuk. Kira-kira, ya entah berapa senti itu masuk ke dalam. Itu sampai lama, baru saya gini, ini ada apa benda itu? sampai dioperasi keluar lipi. Jadi kalau sudah di dalam tidak sakit. Waktu mulai masuk itu sakit. Dengar Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillah rajim. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghairah. Tiap tiap kali kulit mereka sudah matang, sudah gosong habis, kami ganti kulit baru supaya mereka merasakan siksa ini. Kalau kulitnya sudah tidak ada, Rasanya hilang. Begitu dalam Al-Quran. Masyarakat muslimin, dalam surat An-Nahl, bagaimana Allah menerangkan bahwa susu ternak itu keluar dari antara babat dan usus hayawan, kemudian masuk ke dalam darah. Kemudian dari darah ia keluar berupa susu dalam kantongan susu hewan itu. Ini disebut oleh Al-Quran min baini farsin wa labanan khalisan sa'iran lisharibin di antara babat dan darah akan keluar susu kami keluarkan susu yang murni bersih enak diminum oleh orang yang mau meminumnya Mahasiswa muslimin sekarang kita kembali kepada masalah rahim perempuan kalau seorang buta huruf hidup di zaman seperti yang tadi saya sebut tidak ada sekolah bisa membicarakan tentang rahim bahwa rahim itu ada tiga lapis dan maksudnya itu tiga lapis ada ada darah eh, ada air ada seperti lemak ada ada udara supaya itu bayi dijaga jadi kalau ibunya jatuh misalnya tidak langsung kena itu bayi atau kalau ibunya kena penyakit cacar atau penyakit apa yang menular tidak langsung mengenai bayi itu itu disebut dalam Al-Quran fi hulumatin kalah di alam rahim ini. Waktu itu belum ada ilmu kebidanan <coughs> atau ilmu kedokteran. Kemudian arsitektur, seorang buta huruf membawa cerita tentang arsitektur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Tadi disebutkan tentang bendungan-bendungan. Itu bendungan yang terbesar itu adalah yang disinyalir oleh Al-Quran. Yaitu bendungan Ya'juj cuma Ma'juj. Itu katanya atuni zubar al hadis bawakan kepadaku lantaan-lantaan besi kemudian itu di, di, dinyalakan itu maksudnya dinyalakan dengan 2000 celcius ke atas kemudian dicampur dengan macam-macam ada kuningan ada tir ada tanah itu bikinan untuk membendung gunung yang besar seperti antara misalnya gunung ini terkait dengan gunung satunya ini dibendung bukan bendungan kecil pertama disebut dalam Al-Quran Sebab tafsiran yang dalam bahasa Belanda suka-suka menyebut masalah ini. Jadi, arsitektur misalnya bangunan rumah. Belum ada kelihatan di dunia sekarang, belum ada kelihatan di dunia sekarang, satu tegel yang kalau Anda lihat, Anda kepingin buka kain, sebab tahu ini seperti air. Air sudah Bukan berarti kita tidak melihat tegel yang di bawahnya ada air, tapi bukan tekelnya kayak air, ada air betul di bawahnya. Tapi ini diceritakan oleh Al-Quran dalam rangka istana Nabi Sulaiman, itu tegel itu seperti air, sehingga Ratu Balkis menyincing sarungnya, mengatakan ini air. Nabi Sulaiman bilang bukan, ini tegel. Bagaimana olehnya moles itu, kita tidak tahu. Tapi Al-Quran mencantumkan itu aris tegel. Di bidang ekspedisi, pengiriman barang ke barang. Dalam Al-Quran disebut ekspedisi. Yang tidak mungkin ada lebih tercepat daripada itu. Tidak mungkin. Selama kita hidup di dunia, tidak mungkin ada ekspedisi lebih cepat daripada itu. Misalnya saudara kirim satu peti sabun ke London. Itu mengambil waktu paling cepat satu hari satu malam. Nabi Sulaiman yang diceritakan ceritanya dalam Al-Quran, dia bilang saya tidak mau itu. Waktu jin mengatakan coba bawakan mahligai Raja Balkis dari Sabak. Jauhnya Sabak dengan tempatnya Nabi Sulaiman di Palestina 3000 kilo. Datang seorang jin yang juga termasuk hadam-hadamnya Nabi Sulaiman mengatakan Nabi kami bersedia membawa itu mahligai lebih berat dari ini. Ya kira-kira ya tiga kuintal lah kira-kira. Kata jin itu saya bawa sebelum paduka bangun dari tempat duduk ini. Nabi Sulaiman bilang, oh tidak lama itu. Saya minta yang tercepat. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك tampillah seorang yang mengerti Alkitab. Jadi aku sanggup membawa itu mas sebelum anda punya mata kejut. Tahu anda itu kecepatan apa? Itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berarti 300 ribu kilo per detik. Jadi bandulan jam masjid itu belum natap 300 ribu kilo. Kalau itu, okay, eh, bisa kirim ini ke London ke mata artinya itu suatu uh, kemajuan dalam teknologi ya, di zaman Nabi Sulaiman yang digambarkan oleh seorang nabi yang dibawahi oleh titipi oleh Allah konsepsi terakhir dari langit ini supaya nanti umat manusia kok umpamanya bisa merencanakan begitu kamu punya kitab yang Muhammad tidak ketinggalan Sudah, kata orang Belanda, sudah kedai. Gak bakal ini khawatir, misalnya nanti ada zaman ultra modern lebih dari ini. Ini lantas ketinggalan. Wah ini buku usang ini. Itu insya Allah tidak. Sebab kita belum sampai sekarang menggali ini. Tadi itu belum kita tutupi, masih kita mundur. Kalau kita bicarakan seperti tadi, kecepatan cahaya untuk ekspedisi, kita masih seperti kita pakai cikar masih ya. Mundur. Tapi saya yakin satu waktu bisa. Sekarang bahasa. Kemajuan teknologi ilmu bahasa belum sampai ketemu bahasa hewan. Coba. Tapi dalam ini disebut burung itu berbahasa. Mali aral huda minal Kata Nabi Sulaiman, mana itu burung hudhud Kayak burung pelacuk bawang. Mana burungku? Pergi tidak kembali. Kok tidak membawa laporan? Sebentar lagi datang seturut. Ya Nabi, kami <clears throat> pergi ke suatu tempat jauh. Dipimpin oleh ratu perempuan. Ratunya itu menyembah matahari. Jadi ada kaum mitraisme zaman dulu menyembah mitra, menyembah matahari kayak Jepang. Dulu ini zaman Nabi Sulaiman. Kata itu burung, kenapa sih mereka itu tidak menyembah yang menciptakan matahari? Burung sendiri di dalam dialog. Dia bilang, Inni wajadtu mra'atan tamlikuhum min duni. فوجدتها وقومها يعبدون للشمس من دون الله فزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا فهم ألا يعبدوا للذي خلق خلق السماوات والأرض Kenapa mereka tidak menyembah yang menciptakan langit-langit dan bumi plus matahari itu? Jadi burung-burung itu kritis. Lantas semut, semut itu tidak didengar kalau burung sudah suaranya keras. Lah semut. Dalam Al-Quran bilang semut juga berbahasa. Anda bisa belajar nanti pada abad ke-2200 misalnya. Bahasa semut dengan alfabetnya. Jangan dikira, sekarang sudah mulai orang menyusun bahasa-bahasa daripada luar jauh e, dan lain-lain. Anjing itu sudah dikenal tiapnya. Kalau suaranya begini maksudnya begini, sudah mulai. Sampi apa, semua itu berbahasa. Dan bahasa mereka itu dibagi dua. Bahasa untuk mereka berdialog dan bahasa untuk tasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu ini bertasbih namun kalian tidak mengerti bahasa ini benar. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada satu yang tidak menyembah yang tidak tasir. Ini bergerak ini. Kalau menurut uh, eh, molekul dan neutron hidrogen ini bergerak tidak dia. Karena cepatnya dia kelihatan dia. Dan siap yang bergerak mengenal Allah. Dan kenapa tidak? Cina misalnya. Kalau dia bilang subhanallah, subhanallah dalam bahasa Cina. Apa antum mengerti? Apa saudara-saudara mengerti bahasa itu? Kita bilang tidak tahu. Padahal dia juga mengeluarkan suara dengan dari lidah seperti kita mengatakan subhanallah suara dari lidah. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa ketemu karena perlainan bahasa. Apalagi bahasa jagat raya ini. Masing-masing berlainan. Jadi bahasa semut, bahasa sapi, bahasa non sewu anjing dan sebagainya itu ada di belum dipelajari jadi ini lebih maju Masyarakat muslimin saya singkat tinggal sedikit Nabi Muhammad SAW membawa nubuat supaya kita tahu bahwa ini orang bukan pembohong oh, dari kecil dia dikenal orang tidak pernah lah pernah saudara dengar dalam sejarah lawan itu menitipkan amanatnya kepadanya jadi Abu Jahal, Abu Lahab lawan seteru-seterunya yang paling getol barang-barang perhiasannya itu dititipkan kepada Nabi Muhammad. Eh, ini tidak ada ceritanya di dunia begini. Dan pula itu amanah dijaga waktu beliau mau hijrah ke Madinah itu saya Sayyidina Ali dipanggil Ali kamu tidur di tempatku ini nanti kamu akan di apa diapa-apakan kamu tidur Nanti amanat-amanatnya orang ini punyanya A, ini punyanya B. Ingat beliau sudah tidak bisa nulis. Ingatan kuat. Ditulis sama saja ini punyanya A, punyanya B. Akhirnya beliau berangkat, orang nunggu. Apa ini Muhammad kok tidak bangun-bangun? Sudah matahari meletak, sudah bangun. Ini orang ini dah sudah ayat. Tahu-tahu terbukti Ali. Mana temannya? Saya tidak tahu kemana dia. Ya, tapi kita ada amanat. Akhirnya amanatnya dikembalikan semua. Jadi amanat, punyanya lawan tidak disita. Sekarang kalau ada dua negara berkelahi misalnya, berperang, itu hartanya itu negara disita, dipakai. Sebab ya sementara, ya bisa saja ya. Internasional law membenarkan. Tapi ajaran Nabi Muhammad SAW, punyanya lawanmu kembalikan. Lawan sudah jelas lawan ini. Ini Abu Lahab, Abu Jahal mau membunuh dia. Malam itu masing-masing siap dengan pedang, kalau liwat tahu naudzubillah. Tapi dia lolos seperti yang diceritakan dalam buku-buku zaman dulu bahwa ini orang selamat dari uh, rencana lawan-lawannya. Jadi itulah sebabnya. Sekarang kita kembali apa yang beliau nubuatkan, yang dia sabdakan dan terjadi. Ini perlu juga saudara Sebab kalau kita tidak tahu ini, kita saya, saya kira kita nanti bisa keliru. Bisa juga bahwa ini buku diambil dari luar dari apa tidak. Sekarang kita dengar. Beliau mengatakan nanti akhir zaman Kirang kita ini sekarang akhir zaman. Nanti akhir zaman kaum penggembala kambing tiada bersandal berlomba-lomba membangun plek-plek dan pencakar langit. Ini hadis sahih dalam hampir semua kitab hadis. Kitab kita ahli sunnah wal jamaah ada ini. Sekarang terbukti. Kalau anda mau pergi Timur Tengah, orang-orang Saudi yang tadinya itu mengembara di Sahara, orang flek-flek yang besar justru mereka bangun. Kalau anda mau lebih lebih jauh lagi ke Meksiko, ke Amerika, itu orang-orang cowboy, orang-orang memelihara sapi. Jadi pemelihara sapi, ruha esya di sini di Indonesia maksudnya bangsanya dia nanti dia membangun sesudah petro dolar mereka membangun begitu hebat bangunan yang hebat dan sampai sekarang dan di mana-mana bangunan-bangunan besar itu berkembang ada sabda sabda beliau yang mengatakan nanti akhir zaman ada perempuan-perempuan yang berkeliaran berpakaian tapi sebenarnya telanjang atau telanjang tapi sebetulnya berpakaian. Apa beliau bersabda dalam bahasa aslinya kasiatin arias. Mereka itu berpakaian tapi begitu tipis sehingga dalam bajunya kelihatan dari jauh dan itu sama dengan tidak berpakaian. Ini maksud beliau nanti perempuan yang seperti itu. Itu menunjukkan tanda hari kiamat sudah dekat. Kita nanti akan berbicara dengan benda-benda mati. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mensinyalir, nanti umat manusia akan berbicara dengan benda-benda mati. Bahkan dalam beberapa anu dengan besi. Sekarang hamba bicara dengan benda mati. Sekarang saudara bisa tersekan saya bicara dengan saudara-saudara. Tapi kalau saya di satu kamar sendirian dengan ini, saudara bakal, bakal mengatakan Ustaz Husin bicara dengan besi. Dia bicara dengan benda mati. Kalau saya angkat telepon di kamar saya, itu saudara akan mengatakan, Duh, kok besi itu tidak ngomong? Sebetulnya saya tidak ngomong dengan besi, Saya ngomong dengan ada yang saya tuju, orang lain. Tapi beliau bilang, akan bicara dengan besi. Banyaknya ulama yang meninggalkan kita ke alam bakok. Kebanyakan ulama diringkas oleh Allah SWT diambil jawabannya. Itu menunjukkan bahwa nanti Islam ini tidak lagi dikenal eh, secara efektif sebab ulamanya sudah banyak yang mati. Karena itu kita walaupun ter, bukan termasuk kalangan ulama tidak tidak yang mengerti garis-garis besar dari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Banyaknya gempa. Hari-hari ini, saudara, gempa itu hampir setiap kali kita buka radio, dalam satu minggu itu kalau kita buka radio, Australia atau Amerika atau mana, ada gempa bumi. Dengan perbedaan skala Richter. Ada 7,9 skala Richter seperti Meksiko. Itu manusia ditumpuk pecah satu. Seperti Aljazair di Agadir beberapa belas tahun dahulu. Itu gempa yang membanyak. Jepang paling galak melihat kena gempa ini timbulnya fitnah. Fitnah. Sik berisik. Ya tadi seperti mana yang disinari oleh Pak Bupati, underground action daripada suatu itu yang menggeremet, membawa fitnah ke sana, membawa fitnah ke sini. Lalu manusia kalap, akhirnya berkelahi sama manusia. Dan sekarang, itu fitnah masih di mana-mana. Di Timur Tengah, fitnah. Dan di Amerika, fitnah antara utara dan selatan di Vietnam antara Kamboja dengan eh, Thailand dengan itu semuanya fitnah dan ini adalah akibat daripada tapi Alhamdulillah saya dan saudara harus syukur bahwa peristiwa g 30 s yang tadi disinggung oleh Pak Bupati saya teringat saya satu ayat yaitu ayat Seakan-akan ayat B30S itu turun. Seakan-akan. Sebab kalau saya renungkan ayat itu dan saya taksirkan sekarang letterlet saudara akan bilang wah betul-betul itu ayat ke 30 s Allah berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum فكف أيديهم عنكم واتقوا الله Eh orang-orang yang beriman Ingatlah nikmat Allah kepadamu Dikala ada satu kelompok durjana Mau mengulurkan tangan jahatnya kepadamu Allah mencegahkan pakai dia memangkuk, Jadi ditahan ini tangan tidak sampai anda. Ada sebab. Sudah jelas. Kalau tadi Pak Bupati mengatakan RPK dan dengan Pak Sarwo Eti dan lain-lain. Itu salah satu sebab. Itu Allah menggampangkan ketika. Tapi yang jelas yang memainkan ini Enggak dalangnya ini Allah. Jadi kalau itu gagal, habis kaum muslimin. Tapi cegah oleh Allah. Saya tadi sampai terpaksa menulis, mencatat. Saya khawatir lupa ayat. Ilhamma kaumun. Anwar ya. Orang-orang durjana artinya sudah tidak percaya pada hari belakang. Tidak percaya pada yang bahkan memperhitungkan Dan tidak dapat perhitungan dari orang lain. Dia keranjingan sampai mau menumpet semua yang dianggapnya tidak pro dia. Kemudian rindu untuk bersuah sudah tidak percaya pada hari belakang tidak percaya pada yang bahkan menghitungkan dan tidak dapat perhitungan dari orang lain dia keranjingan sampai mau menumpas semua yang dianggapnya tidak pro dia Banyaknya orang yang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal saja. Sebagaimana kita baca dalam hadis Bukhari. Inna baina ya sa'ah taslimul khasa. Ada orang yang memberi salam pada hanya yang dikenal. Yang tidak dikenal tidak diberi salam. Ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 1400 tahun dulu. Dan sekarang umatnya suka-suka berbuat begitu. Jadi kalau kelihatan tukang becak tidak disalami. Coba kawan salam. Tidak kenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa saja dia kenal. Kalau dia seorang Kristen dia tidak menjawab, kita sudah dapat pahala. Mengucapkan pada orang Assalamualaikum sejahteralah bagimu. Kalau dia kenal kita lebih baik. Rasulullah SAW dalam Bukhari sampai Bukhari menyebut babu taslimus sedia anak-anak kecil-kecil yang main di rata di jalan itu Rasulullah SAW mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhal subyan. Assalamualaikum ayuhal subyan. Baru berapa hari kita baca sama anak-anak ini di Kanjil umat. Rasulullah mengucapkan pagi bilang, salam kepadamu wahai anak-anak kecil. Kadang-kadang anak itu bawa manuk. Ketemu lagi besoknya dia bilang, ya Allah kabari manukmu. Mada fa'ala fair ya nuhair. Ini akhlaknya. Belum kita bicara tentang bab akhlak. Tapi saya kira waktunya sudah hampir sedikit tinggal saya bawa beberapa hadis lagi mengenai apa yang disinyalir oleh beliau. Ketiga, banyaknya saksi palsu. Akan ada akhir zaman nanti wuhurus syahadat bizur hadis Bukhari. Ketiga, banyaknya zina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang zina bukan main. Bukan zina saja, tapi non sewu homo. Lesbi, dengan segala akibat-akibatnya. Jadi fisik manusia ini akan hancur karena zina. Dan coba tunjukkan dalam Al-Quran apa yang dilarang oleh Al-Quran dan bisa kita ketemukan manfaatnya. Semua yang dilarang adalah berbahaya. Orang dilarang zina, mereka sudah bosan zina, sekarang homo. Di Amerika terjangkit satu penyakit namanya AIDS. Penyakit ini benar tidak ada lebih dahsyat dari ini. Dia menjalar lebih daripada eltor lebih jahat daripada Eltor cepatnya sehingga maaf-maaf bintang-bintang film itu kalau mau main dia minta kesaksian dokter bahwa yang main sama dia ini orang bestie. di Amerika kira-kira 20 persen tahukah sudah apa akibatnya dibilang oleh dokter-dokter mereka bahwa akibatnya homo sebab maaf-maaf sperma atau mani yang keluar ke tempatnya di saluran-saluran tertentu yang dimaukan oleh Allah Mani-mani itu diterima. Jadi bakteri-bakteri yang ada di badan, sel-sel di badan tidak ngeroyok. Sebab ini harus diucapkan selamat datang untuk menjadikan manusia seperti yang menguat. Untuk berkembang biaknya manusia, mani tidak dikeroyok oleh zat-zat yang eh, sel-sel darah yang ada di badan manusia. Tapi yang lain dikeroyok. Kalau ada bakteri tifus, keroyok. Ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Lihat kondisi badan. Tapi kalau itu sudah mani dimasukkan di saluran, bukan salurannya, maaf-maaf, maka itu nanti akan diserap oleh badan. Dimana karena orang atau bangsa ini dilarang oleh Allah dikeroyok, maka mereka tidak ngeroyok, dibiarkan. Kalau dibiarkan, yang biasanya ngeroyok seperti tentara, yang biasanya perang karena ada lawan masuk, ini sekarang ini lawan yang masuk ini dianggap konco, bukan lawan, jadi lama-lama dia tidak perang. Karena tidak perang, <clears throat> lemah badan manusia. Sehingga ditemukan bahwa orang yang kena AIDS itu badannya sudah tidak punya kekebalan. Saban minggu kena dua tiga macam penyakit. Akhirnya dia loyo dan hancur sendiri. Jadi kemungkinan apa yang mereka ciptakan sekarang dari senjata-senjata termonuklir ini sebenarnya nanti tidak digunakan. Akan amblek sendiri itu bangsa. Sebab tidak mau nurut perintah Allah atau ada agama Kristen kan melarang. Ya. Masyarakat muslimin. at sebuah bin nisa. Banyaknya orang yang berpakaian seperti perempuan. Dan banyaknya perempuan melaki-laki sendiri. Oleh Profesor Dr. Pariono yang pernah saya kenal baik itu beliau mengatakan itu satu akibat daripada co-education jadi kalau ada anak laki perempuan di titik satu tempat, kalau kebetulan kelas itu banyak perempuannya, itu anak-anak laki-laki nanti memperempuankan diri. Kalau di situ banyak laki-lakinya, yang perempuan mau melaki-laki sendiri. Dan dia tidak mau pakai pakaian biasa. Dia mau pakaian seperti orang laki. Pakai jam, pakai kaki bawahnya, pakai kulit. Dia mau naik sepeda motor, dia mau pakai celana panjang, dia mau pakai kemeja, dia mau juga ngebut sedikit banyak walaupun tidak berat tapi ngebut juga dia mau kadang-kadang lebih overacting sehingga dia mau lebih lagi dari lelaki berat ini sudah disinyalir dan ini dari alamat tandanya dekat hari kiamat min alamat kira besar Masyarakat muslimin saya kira sekarang kita tinggal kita fungsi kita sebagai muslim sebagai penutup fungsi kita sebagai muslim kita harus terima Nabi Muhammad SAW sebagai nikmat besar kita ucapkan salawat dan salam kepadanya begitu kita ingat kepadanya malah saya kalau boleh menghadiahkan satu amanat daripada seorang ahli tasawuf seorang wali mengatakan coba kalah satu hari satu malam itu ambil satu jam dari umurmu untuk menyendiri di satu kamar dengan satu sejadah lebih baik di waktu malam hening bening suasana tenang umat manusia sudah pada tidur kamu bangun ucapkan tiga pikir astagfirullahaladzim seratus kali atau lebih kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad seratus atau lebih Kemudian la ilaha illallah. Di mana beliau mengatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah." Kata orang itu nanti kalau itu ketemu dengan konsentrasi cukup bagus, nanti Anda ini merasa semacam hidup dalam keadaan bahagia. Segala sesuatu Anda akan pecahkan itu dengan gampang. Anda tidak merasa gelisah, Anda tidak merasa takut. Dan anda mimpinya, mimpi baik dan seterusnya. Saya kira saya tidak punya oleh-oleh kepada bapak-bapak yang rawuh. Kecuali inilah saya cukupkan. Barangkali bisa diamalkan. Dan saya juga dapat pahala dan semua dapat pahala dan merasakan gembira. Sebab umat Islam dalam keadaan seperti sekarang ini kadang-kadang ngersulo, semuanya ngersulo. Bapak rumah tangga ngersulo, guru ngersulo, murid-muridnya keranjingan. Murid bersuluk, gurunya tidak jujur dan tidak datang pada waktunya. Suami ngersuluk, istri saya boros. Nah, istrinya juga ngersuluk, istri suami saya ini cetil dan bakhil. Dan sana ngersuluk, tidak ada yang kita bicara dengan orang. Lalu orang bilang, Alhamdulillah. Apa sebab? Memang banyaknya dosa. Banyaknya manusia yang sudah lupa pada Allah. Ini harus kita akui. Kita kalau kita apalagi kita semakin maju, dalam kebudayaan barat kita akan banyak e, penggodanya jadi dunia ini banyak penggodanya karena itu ambillah dari waktumu sekian menit untuk Allah semata hilangkan semua pikiran hilangkan semua apa yang kamu, kamu sebut la ilaha illallah la ilaha illallah seratus kali saja saya kira itu sudah sampai satu jam kemudian kita menunggu jadi inilah fungsi kita sekarang. Sebagai muslim, menerima Nabi Muhammad SAW. Menerima ajarannya secara tuntas. Yang bisa kita praktekkan maupun yang belum bisa kita praktekkan. Kemudian, mengajak umat manusia kepada Islam yang sempurna. Tidak Islam cakar cakar Tidak Islam gegap-gap. Jadi, kita sekarang mengajak umat Islam kepada manusia, kepada Islam yang sempurna, setelah memberikan kepada tiap orang hak asasi manusiawinya. Jadi setelah menentukan di atas kewajibannya, jadi hak itu kita akan berikan setelah kewajibannya manusia ini. Jadi kita ini jangan minta daripada Allah, ya Allah, ya Allah. Kewajiban belum kita jalankan. Sholat belum kita jalankan. Ujian-ujian hari yang tadi, ujian-ujian hari bukan. Belum. Sukses belum Jadi jangan banyak minta dulu. Sukseskan dulu kewajiban. Ya. Kita mengajak kepada Islam yang menyuluh pikiran manusia. Kalau saya diizinkan untuk menyatakan, sebenarnya pesantren ini maksud saya adalah menciptakan pemuda-pemuda yang otaknya berilmu pengetahuan, yang dadanya berisi tauhid dan tawakal dan akhlaknya baik jujur, tidak menipu diri, tidak menipu orang lain. Dan akhirnya fisik, dan fisiknya juga kuat kalau fisiknya kuat, kantongnya akan kuat. Artinya dia tidak ngemis. Tidak sampai dia minta-minta. Karena itu rencana kita masih masih terhambat saja. Baik yang untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan masih belum bisa karena ya ada satu dan lain sebab mudah-mudahan itu bisa teratasi jadi kita ajak manusia untuk menyuluh pikiran manusia setelah menyalakan hati nuraninya. Kalau nurani hati itu tidak menyala, pikiran tidak bisa disuruh dengan ilmu. Kalau ada ilmu, maka ilmu itu ilmu su. Kalau menjadi ulama, kita menjadi ulama su. Sebab nuraninya tidak menyala. Karena nurani hati yang menentukan apa dan apa kegunaan kegunaan ilmu yang ada di dalam akalnya. Kita mengajak kepada Islam yang memperindah akhlak. Job akhlak sekarang, maaf-maaf, harus kita akui. Dekadensi moral, ini dibicarakan oleh tiap mulut. Di sini, di Malaysia, di mana saja dekadensi moral. Akibatnya video-video cabul, itu semua yang datang dari segala tempat. Jadi kita mengajak sekarang kepada Islam yang memperindah akhlak dan memperindah kelakuan kita. Dan kita mengajak Islam kepada Islam yang mengarah ke satu tindak tanduk karakter yang baik dan hebat. Mudah-mudahan kita bisa berhasil mencetak manusia-manusia jenius seperti Al-Farabi, Ibn Maskawe dan lain-lainnya dan Al-Ghazali Barangkali saudara-saudara dan maaf para tamu yang terhormat, barangkali dalam khutbah saya ini terlalu lama, tapi saya kira setahun sekali saya ingin memberikan apa-apa khusus mengenai Nabi Muhammad SAW Barangkali saya juga dapat pahala dan saudara-saudara yang mendengar dengan sedikit uh, capek ini juga mendapat pahala.